Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para da'i da'iyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali pagi ini tele dakwah bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dalam sesi grand final kali ini tentu saja kamilah yang akan menelpon nama-nama Anda yang sudah keluar sebagai penyampai terbaik dalam kesempatan yang lalu. Hanya saja perlu kami informasikan bahwasanya tema kita yang kita perlombakan kali ini adalah jalan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Anda para dai daiyah yang sudah keluar sebagai penyampai terbaik di beberapa waktu yang lalu, mohon untuk bersiap-siap karena tentu saja tim dari TVRI akan segera menghubungi Anda dan beberapa nama tentu saja nanti akan dibacakan oleh rekan saya Ivi dan Anda siap-siap saja jangan lupa kalau sudah tersambung atau sudah kami sapa nanti passwordnya juga beliru ani walau ayah itu harus Anda usapkan terlebih dahulu baik mungkin Ivi akan segera menyampaikan sih beberapa nama yang sudah menjadi penyampai terbaik namun sebelum kita menyampaikan siapa nama-nama uh, yang sudah terpilih di tiap episodenya di studio kami juga telah hadir Dewan Hakim yaitu Bapak Dr. Dr. Kiai Haji Abdul Hakim Fauji dan Bapak uh, Abdul Satar. Iya, ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sehat ya Fi. Iya. Nanti sebelum pembekalan dari salah satu dewan hakim kita tadi ya, jangan lupa dibacakan ya, nama-namanya. Ya, pemirsa, adapun uh, nama-nama pemenang yang telah terpilih di tiap episodenya ada Ibu Kasniati dari Sulawesi Selatan, Bapak Sanin dari Bekasi, Bapak Yayat Hidayatullah iya. dari Tangerang. Uh, kita Iya. Kita pengen tampilkan juga oh, iya. uh, ininya, ya. foto-fotonya. Jadi kita baca ulang pelan-pelan ya. Itu Ibu ya, Kasmiati. Iya. Uh, uh. Berikutnya ada Bapak Sanim dari Bekasi ya. Iya. 11 Juni. Kemudian uh, Bapak Yayat Hidayatullah dari Tangerang. Iya, baik. Iya. Bapak Arif. Iya, Bapak Jakarta. Arif, iya dari Jakarta. Berikutnya Ibu Siti Hasanah dari Tangerang, pemenang 2 Juli ya. 2009. Kemudian ada Bapak Khairul dari Lumajang, pemenang tanggal 9 Juli 2009. Kemudian ada Bapak Indro dari Jakarta, 16 Juli 2009. Ya, ini Bapak Abdullah, gambarnya agak gelap dari hmm. Sulawesi Tenggara. Tidak mengirimkan foto. Kemudian Bapak Aswar, pemenang tanggal 30 Juli 2009. Ya, sayang sekali ya, ah, dua orang ada yang ya. tidak <laughs> menampilkan ya. fotonya, ya. jadi kita ya. tidak tahu ya. Mm, mm, mm, iya. Baik pemirsa, sebelum acara ini kita mulai, kita akan mendengarkan pembekalan terlebih dahulu dari Bapak Dr. Abdul Hakim Fauji. Ya, Oh maaf, dari Ustadz Satar ya. Ya, silakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda wa wala amma ba'd. Pemirsa setia TPRI wabil khusus akhina peserta teledakwah yang semoga dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini saya sekedar mengingatkan dari pakar ilmu dakwah yang mengatakan bahwa apabila objek dakwah bersifat heterogen artinya dari berbagai sisi mereka banyak yang memiliki perbedaan baik perbedaan dari sisi pendidikan, dari sisi, dari sisi sosial, ekonomi, usia dan seterusnya. Oleh karena itu dai yang akan menyampaikan pesan-pesan dakwah hendaknya memiliki ilmu yang sesuai dengan kemampuan topik yang akan diangkat. Oleh karena itu pula dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mengangkat topik yang terkait dengan jalan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Artinya spesifikasi ilmu yang terkait dengan pesan-pesan dakwah ini tentu kita akan merujuk pada ayat Al-Qur'an atau pada sunnah Rasulullah dan bahkan mungkin mengambil dari contoh-contoh orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, terkait dengan ayat Al-Quran misalnya yang e, berhubungan dengan mencintai jalan mencintai Allah tentu kita merujuk pada salah satu ayat misalnya Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Allah wa yagfir lakum zunubakum Katakanlah hai Muhammad jika kamu mencintai Allah hendaklah kamu mengikutiku. Niscaya Allah pun akan mencintaimu. Nah ini artinya jalan untuk mencintai Allah tidak ada alternatif lain kecuali mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pula kalau kita ingin mencintai Rasul sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan yang baik bagi kita, kita hendaknya mempelajari bagaimana sejarah yang terkait dengan perilaku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jaminan dari Allah. Apabila kita men mencontoh perilaku Muhammad Rasulullah, maka kita pun insya Allah juga akan berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa setia yang berbahagia dan wabil khusus peserta Grand Final teledakwah pada saat ini oleh karena itu hendaknya kita sebagai umat Muhammad Rasulullah sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontoh perilaku Rasulullah dengan berbagai aspek kehidupan beliau baik dari sisi ibadah mahdah, ibadah gairah mahdah. Terkait juga dengan kehidupan sosial beliau, hendaknya kita selalu merujuk kepada Muhammad yang kita cintai bersama. Sekian saja mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz uh, eh, Satar Abdul Ghani yang sudah menyampaikan pembekalan buat kita semua dan tentu saja para dai ya dari nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi mohon kiranya Anda bisa bersiap di dekat gagang pesawat telepon Anda karena dari TVRI sedang terus mencoba untuk menghubungi Anda semuanya jangan lupa jika sudah kami sapa nanti passwordnya adalah balighu anni walau ayah tentu saja Ivi akan membacakan kembali nama-nama Anda dan silahkan disimak baik-baik dan secara perlahan kami akan bahasa ya dengan bahasa yang tartil tentu saja Fi ya. ya, betul sekali. Satu-satu tartil saja. Iya, hmm. adapun e, nama-nama para peserta yang telah terpilih di tiap episodenya dan kali ini akan mengadakan grand final. Yang pertama ada Ibu Kasmiati dari Sulawesi Selatan. Hmm. Beliau pemenang pada tanggal 4 Juni 2009. Yang kedua ada Bapak Sanim dari Bekasi. Beliau pemenang tanggal 11 Juni 2009. Yang ketiga ada Bapak Yayat Hidayatullah, dia dari Tangerang. Uh, dia juga pemenang pada tanggal 18 Juni 2009. Yang keempat ada Bapak Arif <clears throat> dari Jakarta. Ini adalah pemenang tanggal 25 Juni 2009. Iya betul. Dan tentu saja masih ada Bap uh, Ibu Siti Hasanah. Beliau adalah pemenang tanggal 2 Juli 2009 dari Tangerang. Ada Bapak Khairul dari Lumajang, pemenang pada tanggal 9 Juli 2009. Disusul kemudian ada Bapak Indro, pemenang tanggal 16 Juli 2009 dari Jakarta. Kemudian masih ada Bapak Abdullah, pemenang tanggal 23 Juli 2009. Yang kesembilan ada Bapak Aswar, pemenang tanggal 30 Juli 2009. Mohon kiranya nama-nama yang sudah kami sebutkan tadi tetap bersiap di dekat gagang pesawat telepon Anda karena tim kami sedang terus mencoba menghubungi Anda. Dan tema yang sedang kita akan angkat kali ini adalah jalan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula kami mohon kiranya dengan sangat supaya pesawat telepon Anda tidak digunakan terlebih dahulu ya menanti e, sampainya atau tersambungnya hubungan pesawat telepon kami dengan Anda sekalian. Tentu saja kesempatan ini bagus sekali ya Via. Ya, sangat bagus sekali hmm. Mas Keri tentunya. Dan mudah-mudahan uh, para peserta yang telah terpilih di tiap episodenya kali ini sudah benar-benar siap untuk hmm. mengadakan final ya Mas Keri. Insya Allah tentu saja sudah dengan persiapan yang sangat matang. Ya betul Karena sekali. Karena ada beberapa kriteria yang tetap di dinilai oleh dua orang dewan hakim di samping rujukan dari ayat Al-Qur'anul Karim ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. juga masih ada kisah-kisah lain mungkin yang bisa mendukung uh, pemaparan Anda oleh karena itu jangan lupa pula perhatikan hitung mundur waktu yang disediakan karena waktu Anda hanya 3 menit saja untuk Anda memaparkan tema kita yakni jalan mencintai Allah Subhanahu wa taala Iya Fi, tadi juga sudah disampaikan Ustaz, Ustaz Satar ya, ya bahwasanya kalau untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala ya harus mencintai Rasul sallallahu alaihi iya, wasallam. Iya, betul sekali. <laughs> Iya, kami masih menantikan tersambungnya hubungan kami dengan Anda semua. Mungkin bisa kita bacakan lagi ya, Fi ya. Boleh. Beberapa nama yang sudah keluar sebagai penyampai terbaik dalam uh, beberapa waktu yang lalu, kesempatan waktu yang lalu. Yang pertama ada Ibu Kasmiati. Kami masih terus mencoba menghubungi Ibu Kasmiati Beliau dari Sulawesi Selatan yang agak jauh ya Mas ya. Iya, agak <laughs> jauh. Sudah keluar sebagai penyampai terbaik pada tanggal 4 Juni 2009. Ya baik, tampaknya sudah ada yang tersambung Bapak Yayat ya, barangkali coba kita sapa. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Bapak Yayat. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya Pak. Baligu ani walau ayah Iya, iya. Alhamdulillah ya. bagus sekali passwordnya Bapak tema kita adalah jalan mencintai Allah Waktu Anda 3 menit dan Anda bisa memulainya dari sekarang silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi musallian ala Sayyidina Muhammadin wa man tala'a ittaba'a amma ba'du saudara kaum muslimin dan pemirsa TPRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada perkalian kali ini yakni Tariqatu Mahabbatillah, jalan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Tetapi bagaimanakah caranya cinta kepada Allah? Ada beberapa hal jalannya cinta kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan ilmu, karena bagaimana kita bisa cinta kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Seseorang yang mencintai harus tahu siapa yang dicintainya. Nah, dengan ilmu inilah kita bisa mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jahit baginya. Karena pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 286, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun kecuali orang yang mengetahui hak artinya ia bertauhid dan mereka mengetahuinya nah dengan ilmu tauhidlah kita bisa mengenal Allah dan nantinya pasti akan menjadi Allah subhanahu wa ta'ala kedua dengan mencintai Rasulnya firman Allah surat Ali Imran ayat 31 A'udzu billahi minasyaitonir rajim Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Katakanlah Muhammad jika kalian mencintai Allah maka adalah aku jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka jelaslah kita wajib mengikuti nabinya. Bagaimana caranya? Yakni kita ambil dan laksanakan apa yang ia perintahkan dan semua yang dilarangnya kita tinggalkan. Firman Allah surat Al-Asr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu." Karena apa? yang dikatakan oleh Rasul kita itu pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. In huwa illa wahyu yuha. Ketiga, janganlah beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dan melalui perkataan nabinya. Karena sabda beliau, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radud." Rawahu Muslim. Siapa saja melaksanakan satu amalan yang tidak ada dasar dari agama kita, maka amalan itu ditolak. Dan yang terakhir, haruslah sabar, tawakal, ikhlas dalam segala hal. Salah hal demikian juga yang menjadi jalan bagi kita mencari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah kiranya yang saya bisa sampaikan. Bila itu topik walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yayat Hidayatullah dari Tangerang dan sudah tersambung di bagian pertama dengan baik dan anda semua tetap di tempat karena kita akan segera memasuki kumandang adzan subuh. Setelah ini kami masih akan kembali. Iya, Anda masih bersama dengan Tele Dakwah dan kesempatan kali ini adalah merupakan grand final sehingga dari kamilah yang terus mencoba menghubungi peserta yang tempo hari sudah keluar sebagai penyampai terbaik. Iya, betul sekali dan tema kita pada final Tele Dakwah kali ini adalah jalan mencintai Allah. Dan tadi sudah ada Bapak Yayat Hidayatullah dari Tangerang yang menyampaikan dengan baik ya Mas hmm. Keri. Alhamdulillah ya. bagus ya lancar. Katanya bagaimana kita mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah. Iya. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus mengenal dulu baru nanti akan sayangnya. Insya Allah. Lanjutin dong, tak saya maka kata cinta. Ya, gitu ya. cinta maka rela untuk berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wujudkan cinta Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tetap bersiap di gagang pesawat telepon Anda, terutama bagi Anda yang sudah keluar sebagai penyampai terbaik di masa-masa yang lalu. Dan tampaknya ada yang tersambung sih, oh, Pak Arif. Pak Coba Arif. Hmm? Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Passwordnya Bapak? Baliwani walau ayah. Iya, apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah deg-degan. Iya, <laughs> deg-degan. <laughs> Tolong volume TV-nya mungkin dikecilkan ya Bapak supaya suaranya lebih jernih. Baik. Karena ini mempengaruhi penilaian oleh Dewan Hakim. Baik. Tema kita pada pagi hari ini adalah jalan menuju Allah. Iya. Iya, silahkan. ya, Bapak. Jalan mencintai Maaf. Allah. Iya. <laughs> Silakan Bapak, waktunya 3 menit. Mohon okay, perhatikan ya. countdown yang ada di layar kaca Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pemirsa TVRI di seluruh tanah air. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dapat mengikuti acara tele dakwah dengan tema jalan mencintai Allah. Pemirsa, setiap orang berjalan pasti menggunakan sepasang kaki kanan dan kiri. Dan setiap kereta api berjalan pasti di atas sepasang rel kanan dan kiri. Demikian juga jalan menuju Allah atau jalan mencintai Allah pun harus dengan dua hal yang berpasangan. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarok tufikum amroini lantan diluma saktum bihima. Kita Allah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan dua perkara kepadamu. Yang apabila engkau berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, atas dasar inilah, maka dalam kesempatan ini marilah kita ambil firman Allah, jalan menuju Allah, hadis Rasulullah, agar kita bisa mendapatkan jalan mencintai Allah. Yang pertama, jalan mencintai Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Cintailah siapa saja yang di muka bumi, niscaya mencintaimu siapa yang di langit. Ah, Hadis ini sangat indah sekali. Harus kita fahami bahwa mencintai Allah harus dengan cara mencintai siapa saja yang di muka bumi. Mencintai yang paling aktual, mudah kita jadikan contoh adalah cintanya orang tua kepada anaknya yang masih kecil. Dia bekerja keras, membanting tulang untuk keselamatan, untuk mencintai anak anaknya yang masih kecil. Maka harta dan dirinya adalah modal untuk mendapatkan cintanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Itulah dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif dari Tangerang yang telah menyampaikan dakwanya. Alhamdulillah waktunya tepat sekali nih Mas. <laughs> iya. Sepertinya ralat Devi tadi Pak Arif itu dari Jakarta. Oh dari Jakarta. Iya tulis saya sudah ada dan kita oh, coba okay. sapa kembali ada Ibu Siti Hasanah tampaknya sudah tersambung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya apa sosnya? Bani buani ani walaul ayah. Iya, ini saya panggil ibu bener nggak sih? Hmm. <laughs> Masih remaja ya? Iya Siti Hasanah. Tema kita adalah jalan mencintai Allah. Waktu Anda 3 menit. Dimulai dari sekarang dengan hitungan mundur. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa alihi sahabihi ajmain amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Dewan Hakim, para pemirsa TVRI di mana saja berada dan kaum muslimin hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa lagi dalam tema Jalan Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar utama keimanan seorang muslim. Ia harus benar-benar mencintai Allah dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan suka atau duka, dia tidak boleh mengurangi rasa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja jalan mencintai Allah? Ada beberapa hal yang menjadi jalan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan ciri cinta kepada Allah. Pertama, ia harus cinta kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang tidak ada satu cara pun yang lebih mendekatkan diri dan mencintai kepada Allah selain dengan membaca kalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis riwayat Hakim Innakum la tarji'una ila Allahi bisya'in afdala mimma kharaja minhu yakni Al-Qur'an Sesungguhnya tidak ada yang lebih utama baik kalian untuk kembali mendekatkan diri kepadanya melainkan dengan sesuatu yang keluar darinya yakni Al-Qur'an. Kedua, ia harus menyintai dan mengikuti Rasulnya apa yang ia perintahkan kita laksanakan dan apa yang ia larang kita tinggalkan. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi in kuntum كنتم Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum ذنوبكم wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad Jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Ketiga, meninggalkan dan menjaga semua yang dilarang Allah Itulah jalan cinta kepadanya Karena seorang mengaku cinta kepada Allah Tetapi ia maksiat terus Maka cintanya cinta gombal Cinta bohong Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Hakim bin Ulam begini Manid'ahu ta'ala min ghairi Wara'in an maharamihi fahuwa kadab Barang siapa mengaku cinta kepada Allah tanpa menjauhi dan meninggalkan dari semua larangannya, maka ia seorang pembohong. Dan ia berkata, jika seseorang mencintai sesuatu, tentu dia bersedia meninggalkan segalanya untuk mendapatkan yang dicintainya. Demikian uraian singkat ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ternyata Adinda Siti Hasanah ya dari Tangerang dan penyampainya bagus sekali. Cuman tinggal beberapa detik deh ya. Nanti mudah-mudahan sih siapa tahu jadi pembaca eh penyampai terbaik juga Amin. <laughs> Iya. Dan nampaknya kita sudah tersambung lagi dengan peserta berikutnya mm -hmm. yaitu Bapak Indro. Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar di Bapak? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk menyampaikan uh, dakwahnya? Insyaallah insyaallah. Alhamdulillah. Passwordnya dulu. Ya, passwordnya Bapak, jangan lupa. Baligu ani walau ayat. Alhamdulillah. Silakan Bapak, waktunya 3 menit, temanya jalan mencintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala utwana ila ala zalimin ahmaduhu wa askaruhu wa astahdi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah pemirsa TVRI dan dewan juri yang dirahmati Allah perkenankanlah saya hari ini menyampaikan tausiah yang berjudul Jalan Mencintai Allah. Setiap muslim pasti mempunyai cita-cita dan cita-cita tertinggi dari kita adalah telak dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala seperti yang Rasulullah janjikan wa yushaful hijab maka dibukakanlah tirai sehingga kita bisa melihat Tuhan kita fama utu syai'an ahaba ilaihim minan nadhari ila rabbihim dan tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka sukai dari melihat Tuhan mereka. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, untuk dapat berjumpa dengan Allah, kita harus menjadi kekasih Allah. Harus dengan jalan memaksimalkan diri kita untuk mengerjakan sesuatu yang dicintai Allah. Dan Rasulullah menunjukkan jalan itu melalui sebuah dialog dengan para sahabatnya Ketika sahabat bertanya, Ya Rasul, amalu ahabi ilallah. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, As-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Kemudian apa ya Rasul? Birul walidaini. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah al-jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Ketika kita bisa mengerjakan sholat tepat waktu, kita bisa memuliakan orang tua kita, dan kita bisa berjuang di jalan Allah, maka di saat itu bulanlah Allah akan memberikan stempel kepada kita sebagai hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berlari sambil berkata, "Wa ma min abdi yuti'uni." Dan setiap hamba yang taat kepadaku, wa wa ana mukti wa ana muktihi qabla ayasalani pasti aku memberikan karuniaku sebelum hambaku meminta wa mustajibulahu qabla ayat uani dan mengabulkan semua semua semua hambaku sebelum dia meminta wa qabla ayastaghfironi dan memberikan ampunan sebelum hambaku meminta ampunan kepadaku demikian sangatlah besar penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berjuang untuk mencintai Allah semoga kita menjadi di dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Indro dari Jakarta. Penyampainya semangat, bagus dan tentu saja saya mendoakan mudah-mudahan juga keluar sebagai penyampai terbaik. Tapi Dewan Hakimlah yang nanti akan menentukannya. Tampaknya di belakangnya sudah tersambung kembali Pak Aswar dari Sulawesi. Coba saya sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak? Balighu anni walau ayah. Iya, tema kita adalah jalan mencintai Allah waktu Anda 3 menit dengan hitungan mundur sehingga perhatikan countdown di pesawat televisi Anda. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin saudaraku se-Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini maka satu hal yang harus senantiasa kita ingatkan pada diri kita bahwasanya tidaklah kita di dunia ini dengan begitu saja. Tapi kita punya tujuan yang besar sehingga kita hidup mukaan bumi ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan umat manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka para pemirsa sekalian, Dengan jalan inilah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan beribadah kita akan mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, hadis 40, hadis yang ke-30 Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها Dan selanjutnya para pemirsa sekalian dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan kepada kita dan tidaklah seorang hamba bertakarruf kepada Allah dengan amal soleh yang wajib dan begitu dengan amal yang sunnah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencintai hamba tersebut. Maka pemirsa sekalian, tidak ada pilihan lain buat kita untuk mendapatkan kecintaan Allah kecuali dengan beribadah dengan amal yang wajib dan amal yang sunnah. Dan ingat amal yang wajib yang paling pertama ialah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan jalan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelal Khalilullah, orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dicintai oleh Allah dengan amal ini sehingga kita dikumpulkan di surganya di hari akhir kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aswar dari Sulawesi Selatan. Ya, penyampainya sangat bagus. Dan tentu saja para da'i-da'i ya, terutama Anda yang kami sudah sebutkan nama-namanya tadi Di samping Anda memang harus bersiap di dekat gagang pesawat telepon Anda Tampaknya banyak yang menggunakan pesawat handphone Oleh karena itu Anda juga coba cari posisi yang sinyalnya bagus Karena ini akan berpengaruh untuk kualitas suara Anda Ya, betul sekali Mas Keri karena uh, jika suaranya itu tidak jelas maka akan mempengaruhi nilai oleh Dewan Hakim tentunya ya. hmm, -hmm, karena tersendat-sendat ya. ya. Terutama ketika penyampaian ayat atau hadis kalau tidak tersimak dengan baik ini sayang sekali. -hmm. Padahal ini adalah merupakan kesempatan emas buat Anda semua. Dan juga perhatikan kandon atau hitung mundur waktu yang tertera di layar kaca Anda karena ini sangat juga berpengaruh untuk kesukupan eh, kecukupan waktu Anda. Tampaknya ada yang tersambung. Ivi bisa sapa Bapak Abdullah? Oke. Okay. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Passwordnya Bapak? Baliru anni walau Alhamdulillah dengan Bapak Abdullah dari uh, mana ini Bekasi hmm. ya Pak ya? Sulawesi Tenggara. Dari Sulawesi iya. Tenggara. Iya. Oh, jauh sekali ya Bapak. <laughs> Sudah siap Bapak untuk final pagi hari ini? Insya Allah. Ya, temanya jalan mencintai Allah, waktunya 3 menit, mohon diperhatikan countdown yang ada di layar kaca Anda. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin kaum muslimin, pemirsa TVRI yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala merupakan ciri di antara ciri-ciri orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-165 ومن الناس من يتخذ من دون الله أمدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Selain itu, cinta kepada Allah merupakan syarat untuk mendapatkan lezatnya keimanan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ثلاث man كن fihi وجد بهن حلاوة iman أن Allah wa rasuluhu أحب إليه مما سواهما ada tiga perkara barang siapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara itu dia pasti merasakan manisnya iman yaitu Allah dia dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain kaum muslimin pemirsa TVRI yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa hal atau jalan agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan belajar mentadaburi ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun yang qauliyah. Hal ini agar kita mengetahui betapa bahayanya ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang kedua adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja dengan cara beribadah hanya sesuai dengan apa yang beliau contohkan. Beribadah kepada Allah juga adalah syarat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa hal yang dapat menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan akhirnya kita pun bisa mencintai Allah dengan tulus dan kita berada dalam surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih dari Sulawesi Tenggara tadi ya. Kalau nggak salah Bapak Abdullah apa siapa tadi namanya. Iya, dan tentunya sih ya kita mengharapkan sekali bahwa para penyampai dakwah terbaik ya, ya bisa memperhatikan apa tadi waktunya mm -hmm. ya karena waktu yang diberikan hanyalah tiga menit jadi mm -hmm. mohon dimanfaatkan sebaik mungkin waktu yang tiga menit itu dan juga kita himbau kepada mm-hmm. peserta-peserta mm -hmm. lain nanti terutama di reguler bahwasanya ketika anda sudah keluar sebagai penyampai terbaik mohon kiranya data diri anda dengan pas foto yang anda kirimkan tetap sinkron jangan sampai tertukar karena mm -hmm. kita mm-hmm. berharap pada pada saat kesempatan grand final seperti sekarang ini yang muncul di gambar nanti adalah foto Anda tentu saja bukan foto orang <laughs> lain. Dan ini merupakan penghargaan buat kita iya, semua ketika Anda sekali. bisa mengapresiasi ya acara ini dengan sebaik-baiknya. Iya. Nampaknya sudah ada yang tersambung lagi. Siapa ya? Iya, Ibu Kasmiati. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya? balikku ini walau ayah Iya, waktu anda 3 menit Tema kita adalah jalan mencintai Allah Hitungan mundur atau kandonya Sudah ada di layar kata anda, silakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi amrana bil istiqamah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin muslimat rahimakumullah setiap mukmin akan memiliki cinta yang sama dan mahabbah yang sama namun tema kita pada kali ini yaitu jalan mencintai Allah dalam jalan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kita harus memiliki ilmunya atau mempelajari sejarah yang terkait dengan perilaku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka maka kita pun insya Allah akan berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai pengikut setia beliau harus dengan mencontoh perilaku dan berbagai aspek kehidupan beliau, baik dari sisi ibadah mahda dan ibadah ghoira wahdah terkait juga dengan kehidupan sosial beliau. Hendaknya kita selalu merujuk pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai bersama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Tirmizi, kata beliau, cintailah Allah karena Dia telah melimpahkan nikmat kepadamu, dan cintailah aku karena Allah Subhanahu Wa Taala mencintaiku. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa mencintai aku, maka ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka ia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kiat-kiat daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian, mengerjakan ibadah dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, berzikir kepadanya dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Hmm. Iya, saya Sayang sekali Kasmiati waktunya habis dan terpaksa sekali juga harus kami cut ya. Iya. <laughs> ya ada yang tersambung lagi, Ivi. Iya, hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya passwordnya ya, passwordnya ya. Bapak. Balik juruani, walau Iya, Bapak Sanim ya, dari Bekasi. Bapak waktunya tiga menit, temanya adalah jalan mencintai Allah. Mohon perhatikan kandang di layar kaca Anda ya, Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sihat, kok hamdul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi min ba'di amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar tidak diperbudak harta dan keluarga. Firman Allah surat Al-Munafikun ayat 9 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka ia termasuk orang yang merugi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut menyebutkan rintangan-rintangan ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saudaraku dalam hadis riwayat At-Tirmizi Rasulullah bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma'asa ayyakuna bagidoka yaumama wa abgid bagidoka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yaumama." cintai orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Boleh jadi suatu hari kamu akan membencinya. Benci orang yang kamu benci sekedarnya saja. Boleh jadi suatu hari kamu akan mencintainya. Saudaraku yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain tidak ada cinta yang abadi di dunia ini kecuali hanya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta yang sebenarnya, itulah cinta yang hakiki. Kalau kita cinta harta, harta akan habis. Kalau kita cinta akan keluarga, mereka akan pergi, akan meninggalkan kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan kembali ke jalan yang sesat setelah kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya, doa yang selalu kita dawamkan dalam sehari-hari. Rabbana la tuzigh qulubana بعد hadaitana wa وهب لنا من لدنك رحمة إنك antal الوهاب Wahai Tuhan kami, tetapkan hati kami setelah kami engkau berikan petunjuk dan berilah kami kasih sayangmu. Sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah cinta kita kepada Allah. Bagaimana cinta yang selalu senantiasa kita upayakan untuk meningkat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sanim ya tadi dari Bekasi. Iya. Salam terakhirnya agak terburu-buru <laughs> ternyata sudah ada. Ya. Sudah dan ya. ada peringatan. Ya, ya Fi, pesan apa lagi yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman nih? Ya, tetap memperhatikan waktu yang 3 menit itu mm -hmm. dan memperhatikan countdown yang ada di layar kaca, mm -hmm. ya mm-hmm. Mas ya, iya. supaya iya. bisa apa tepat waktu. Betul. Tidak terburu-buru. <laughs> Antara tema dengan konten harus sesuai ya. dan tampaknya sudah tersambung. Mungkin yang terakhir Pak Khairul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya? Balighu anni walau ayah. Bagus. Pak Khairul dari Lumajang betul ya? Iya betul. Iya, silahkan waktu Anda 3 menit. Temanya adalah jalan mencintai Allah, hitungan mundur dari menit ketiga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Para dewan juri dan para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Dicintai Allah, dirahmati dan diridhoi Allah adalah impian dan harapan setiap muslim namun bagaimana caranya kita sebagai seorang muslim dapat memperoleh predikat orang yang dicintai Allah? di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum Katakanlah wahai Muhammad jikalau mereka mencintai Allah maka ikutilah aku maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kenapa harus mengikuti Rasulullah? Karena Rasulullah adalah orang yang patut kita jadikan suri tauladan. Bagaimana beliau mampu menjalankan ibadah dengan penuh ketekunan dan penuh tanggung jawab, sedangkan predikat yang telah beliau terima sangatlah istimewa. Beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau sudah pasti orang yang masuk surga, bahkan orang yang pertama kali masuk surga. Tapi beliau tetap menjalankan ibadah dengan penuh ketekunan. Di dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayat mensabdakan sebagaimana diluaskan oleh Imam Ibnu Majah dari Ibnu Abbas bin Sa'id As-Sa'idi dulani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami sebuah amal yang sekiranya kami menjalankan maka Allah akan mencintai aku. Maka Rasulullah menjawab, "Izhad fid dunya Allah Zuhudlah kamu di urusan dunia maka Allah akan mencintai kamu. Wazhad fi ma fi aidinas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kamu pada urusan apa yang ada di sisi manusia maka manusia akan mencintai kamu para pemirsa yang berbahagia. Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Hamid dalam satu fatwanya mengatakan At-turuku Allah kasirah Wallahi inna afdala turuki tariqatu ta'lim wa ta'allum Jalan menuju Allah sangatlah banyak Dan demi Allah, sesungguhnya seutama-utamanya jalan menuju Allah adalah jalan belajar dan mengajar. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menambah ilmu kita supaya kita semakin dekat kepada Allah. Allahumma fiqh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hoirul dari Lumajang. Dan ah. tampaknya yang terakhir? Ya, ini <laughs> peserta yang terakhir. Hmm. <laughs> Iya, namun sebelum kita eh, mengetahui siapakah pemenang pada grand final pagi hari ini, nanti kita akan mendengarkan evaluasi dari dewan hakim kita. Namun eh, kami juga ingin memberitahukan untuk tema pekan depan adalah ciri-ciri ulil albab. Jadi para peserta dai hmm. dan daiyah yang ingin mengikutinya mudah-mudahan bisa mempersiapkan dari sekarang. Hmm, dan ya. evaluasi ini mudah-mudahan cukup singkat saja dari ya. Dewan Hakim kita yakni Ustadz Abdul Hakim Fauzi. Ustadz mohon waktunya singkat silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa televisi Republik Indonesia yang kami cintai Saudara yang berbahagia Pada hakikatnya penyampaian para da'i dan da'yah kita itu tadi cukup baik namun yang perlu sangat kita ingat bahwa sesungguhnya argumentasi-argumentasi terhadap agama ataupun dalil-dalil yang akan kita keluarkan terhadap agama itu patut dan sangat-sangat harus kita perhatikan kesohihan baik itu yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya setiap dalil-dalil Qur'aniyah ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang harus diyakini kesohihannya dan wajib diperhatikan baik susunan kalimat demi kalimat sampai baris demi barisnya. Titik berat eh, penilaian kami pada pagi ini adalah bagaimana para peserta dapat menguraikan tentang kandungan daripada uh, jalan mencintai Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi mudah-mudahan dengan latihan demi latihan keseriusan kita untuk belajar menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala dan rahmat serta pertolongannya. Yang patut kita ingat bahwa kita ini adalah belajar menyampaikan. Karena sesungguhnya penyampai yang paling benar, yang paling hakiki dalam agama adalah Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita adalah sebagai orang yang berlatih belajar untuk menyampaikan misi agama kita yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Abdul Hakim Fauzi dan tibalah masanya kita mengetahui siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan grand final ini dan tentu, tentu saja Ivi akan membacakannya. Iya. Ya, silakan Ivi langsung saja, Ivi. Alhamdulillah hmm. pemenang pada pagi hari ini adalah Bapak Yayat Hidayatullah dengan nilai 159. Iya, ya. Bapak Yayat ini da dari Tangerang kami ucapkan barakallah dan akhirnya para daidaiah sampai disinilah kebersamaan kita. Insya Allah dakwah akan kembali hadir kesempatan yang akan datang. Uh mhm. -huh. Oleh karena itu kami mengucapkan jazakumullahu khairan kafiran ilali kafi amanillah. Billahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.